Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala setinggi-tinggi pujian. Allah telah memberikan sekian banyak kenikmatan-kenikmatan. Terutama nikmat hidayah, nikmat ilmu, nikmat petunjuk yang Allah turunkan dan Allah sebut sebagai al-man pemberian dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala berfirman laqad mannallahu 'alal mu'minin إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah memberikan al-man. Laqad mannallahu 'alal mu'minin dan sungguh Allah telah memberikan kebaikannya, kenikmatannya kepada kaum mukminin yaitu ketika Allah utus di tengah mereka dari kalangan mereka seorang rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala wa yuzakkihim dan mensucikan mereka membersihkan mereka wa yuallimuhumul kitab wal hikmah dan yang mengajarkan alkitab wal hikmah alkitab adalah Al-Qur'an Sedangkan hikmah kata para mufassirun adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dari hikmah, yaitu hadith, hadith. Wa in kanu bin qablu la fi mubin. Yang mereka sebelumnya di dalam kesesatan yang nyata. Ini sebelum diutusnya Rasul. Sebelum diturunkannya Al-Qur'an sebelum dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, sebelum diajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah, mereka dalam keadaan fi dalalin mubin. Wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin. Sesungguhnya mereka dulu sebelumnya dalam keadaan sesat dengan kesesatan yang nyata. Allah tunjukkan kebaikannya. Allah tunjukkan kenikmatannya yang sangat besar laqad manallahu 'alal mu'minin. Dan tentunya ikhbar bil man adalah untuk menunjukkan agar kita bersyukur. Ikhbar bin ni'mah pengkhabaran dengan kenikmatan-kenikmatan dan pemberian-pemberian agar kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Memujinya setinggi-tinggi pujian dan kemudian mensyukuri kenikmatan tersebut di samping dengan lisan juga dalam bentuk pengamalan-pengamalan. Kaum Muslim yang saya hormati. Artinya bahwa Allah ketika menurunkan Al-Qur'an dan sekaligus mengutus rasulnya untuk mengajarkan Al-Qur'an itu satu kenikmatan besar. Maka mereka-mereka yang tidak mau mempelajari Al-Qur'an adalah orang yang tidak bersyukur. Mereka-mereka apalagi yang mengaku muslimin kemudian tidak mempelajari ayat-ayatnya berarti mereka tidak mensyukuri nikmat nikmat yang telah Allah berikan nikmat besar yang Allah kisahkan dalam ayat ini yang Allah ceritakan dalam ayat ini afala yatadabbaruna alqaul am ja'ahum ma lam ya'ti aba'uhumul awwalin kata Allah afala yadabbaru apakah mereka tidak mau bertadabbur mempelajari ucapan ini afalam yaddabbarul qaul Tidakkah mereka mau bertadabur mempelajari, memahami ucapan-ucapan? Atau telah datang kepada mereka apa yang belum pernah dibawa oleh nenek moyang, mereka? Apakah ini perkara yang baru kemudian kalian tidak mau terima? azakumullah. Ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna alquran quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Apakah mereka tidak mau bertadabbur mempelajari Al-Qur'an kalau saja Al-Qur'an ini bukan dari Allah? niscaya mereka akan mendapati di dalamnya ikhtilafan katsira niscaya akan didapati kontradiksi yang sangat banyak atau ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru Ini adalah kitab kata Allah yang kami turunkan kepadamu dalam keadaan penuh berkah liyadabbaru agar mereka mau mempelajari ayatihi ayat-ayatnya waliyatadzakkara ulul albab dan agar orang-orang yang memiliki lub memiliki pemahaman memiliki, memiliki akal yang sehat agar mereka mengambil pelajaran bahkan Allah menegur dengan lebih keras afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha Apakah mereka tidak mempelajari Al-Quran atau hati mereka sudah terkunci? Empat ayat semuanya memerintahkan untuk tadabbur. Empat ayat Allah Subhanahu wa taala katakan, apakah mereka tidak mau mempelajari, mengkaji apa yang ada di lisan orang-orang kita di Indonesia? mengaji. Bukan hanya membaca. Naam, membaca termasuk ta'abud mendapatkan pahala. Setiap huruf akan mendapatkan 10 kali lipat pahala. Dan bukan alif lamim harf, tetapi alifun harf, walamul harf, dan mim harf. Masya Allah. Tetapi yang diperintahkan oleh Allah lebih dari itu. Membacanya dan mempelajarinya membacanya dan memahaminya. Maka Imam Al-Ajurri rahimahullah menyatakan bahwasanya ketika kita membaca Al-Qur'an yang harus kita pertanyakan dalam hati kita, mata at-ta'id bima atluhu. Kapan aku mengambil pelajaran dari apa yang aku baca? Itu dipikirkan. Walam yakun muraduhu mata akhtimus surah Bukan yang terpikir di kepalanya kapan aku hatamkan. Bukan yang terpikir di benaknya kapan berakhir. Kapan kita bisa hatam? Bukan. Tetapi yang dipikirkan oleh mereka para salafus saleh, mata at taiz bima fihi. Kapan aku mengambil mau'izah, kapan aku mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang aku baca ini? Mata azdajir, mata a'tabir, kapan aku mendapatkan ibrah, kapan aku tertegur dengan ayat ini, kapan aku mendapatkan faedah-faedah dengan ayat ini, kapan aku bisa berubah ketika aku membaca ayat ini. Sebelum membaca seperti itu, setelah membaca seperti itu, fama faidatu qiraatihi? Maka apa faedah dia baca? Kalau tidak bertambah ilmu, tidak bertambah amal, tidak bertambah khusyuan, tidak bertambah iman. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mempelajari atau hatinya sudah terkunci? Kaum muslimin yang saya hormati. Karena yang namanya tilawatul Quran adalah ibadah yang terdiri dari membaca, memahami, mengambil pelajaran itu tilawah. Bahkan plus pengamalan. Itu dalam kata tilawah. Sebagaimana tafsir dari para ulama ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala yatlunahu haqqa tilawatih. Dalam surat Al-Baqarah ayat 121 Allah berfirman yatlunahu haqqa tilawati. Mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Yatlunahu haqqa tilawatihi. Apa itu yang dikatakan haqqa tilawatihi? Sebenar-benar tilawah. Kata Mujahid rahimahullah. Haqqa tilawatihi ay ya'malu bihi haqqa amalih. Mengamalkannya sesuai dengan sebenar-benar pengamalan mengamalkan isi dari ayat yang dibacanya dengan sebenar-benarnya itu mana haqqa tilawatihi benar-benar tilawah kaum muslimin yang saya hormati tidak mungkin seseorang bisa mengamalkan ayat-ayat tersebut kalau dia tidak memahaminya. Tidak mungkin dia bisa mengamalkan ayat-ayat tersebut kalau dia memang tidak mempelajari makna-maknanya dan tidak mempelajari apa kata Rasulullah tentang ayat tersebut. Kalau dia tidak membaca tafsirnya, maka qiraah, Masya Allah, satu ibadah yang mulia. Tetapi hendaklah lengkapi dengan haqqa tilawatihi. Agar sesuai dengan apa yang Allah katakan, yatlunahu haqqa tilawatihi. Membacanya dengan sebenar-benar bacaan. yakni membaca, meneliti, memahami, mengerti, mengambil faedah. Mengambil faedah itu adalah dengan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Kalau berupa perintah kerjakanlah. Kalau berupa larangan tinggalkanlah apa yang dilarangnya. Kalau berupa berita katakan aman nabihi. Kami beriman dengannya. Kami percaya. Maka bertambahlah ilmunya. Bertambahlah amalnya. Dan sekaligus bertambahlah imannya. Disinilah perbedaan antara orang-orang yang beriman ketika baca Quran dan antara para munafikin yang kalau kadang-kadang mereka baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa innamal mu'minun yang namanya orang-orang beriman adalah kalau tuliat alaihim kalau dibacakan pada mereka ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. dan itu yang benar dalam Al-Qur'an. Kadang-kadang meneteskan air mata, kadang-kadang tidak tapi iman bertambah. Sebaliknya, belum tentu ketika seorang mendengarkan alunan Al-Quran kemudian menangis, berarti dia bertambah imannya. Bahkan kadang-kadang karena dia dalam keadaan memiliki sesuatu dalam hatinya, sehingga dia cemburu, marah, menangis. Tidak suka, karena dia merasa dipojokkan dengan ayat-ayat tersebut. Kau muslimin yang Mereka para munafiqun ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibaca, yasabuna kulla sayhatin alaihim humul adu. Fahdharhum. Setiap mendengar kalimat merasa saya sedang dikritik, saya sedang dituduh, saya sedang disindir, saya sedang diginikan. Yasabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka merasa semua jeritan itu kepada mereka. Tersinggung. Orang beriman zadatuhum imana, bertambah imannya. Bertambah imannya. Ayat lain Allah katakan, "Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana." ketika dibacakan Al-Quran, dibacakan surat dari surat-surat Al-Quran. Di antara mereka ada yang bertanya-tanya, ayukum zadat huhadihi imana. Siapa di antara kalian yang bertambah imannya? Aku nggak nambah tuh. Ayukum zadat huhadihi imana. Siapa di antara kalian yang bertambah imannya? Dengan sinis, dengan ucapan yang tidak percaya, di antara munafikin bertanya-tanya ayyukum zadathu hadhihi imana maka dijawab oleh Allah fa ladina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun adapun orang-orang beriman dengan dibacakan ayat-ayat Allah zadathum imana bertambah imannya wa hum yastabshirun dan mereka bergembira Khonibidina azakumullah bukan malah sebaliknya marah, dongkol, jengkel, gelisah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Allahu nazzala ahsanal Hadis kitaban mutasyabihan mathani taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Allah lah yang menurunkan sebaik-baik ucapan. Kitab yang sangat indah, yang sangat mirip-mirip semuanya keutamaan-keutamaannya. Taksya'irru minhu juludul ladina yakshawna rabbahum akan berdiri bulu kuduk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Taksya'irru minhu Juludul ladina yakshawna rabbahum akan merinding berdiri bulu kuduk mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. thumma talinu juluduhum, kemudian semakin lunak kulit-kulit mereka dan hati mereka dan tunduk kepada zikrillah. Ini orang beriman yang memiliki khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dibacakan ayat Allah semakin takut semakin mendapatkan dalam hatinya tambahan keimanan dan tambahan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau membaca kemudian selesai membaca tidak ada perasaan apapun eh, pertanyakan kembali kamu itu membaca atau tidak membaca. Pertanyakan kembali apakah itu tilawah eh, atau bukan tilawah. Karena Mujahid rahimahullah menyatakan yatlunahu haqqa tilawatihi maknanya ya'malunahu haqqa amali. Kaum muslim yang saya hormati. Semoga dengan ayat-ayat ini kita mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mengkajinya sehingga bertambah iman kita, bertambah rasa takut kita kepada Allah dan bertambah pengamalan-pengamalan kami mempelajari 10 ayat kata Abdullah bin Mas'ud dan kami menyatakan cukup kami kerjakan 10 ayat baru kemudian kami datang lagi kepada Rasulullah ya Rasulullah zidna tambahi kami kaum muslimin yang saya hormati sehingga harus beriringan antara qiraah tilawah dan pengamalan membacanya kemudian tilawah kemudian tadabbur dan mengamalkan agar kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala hidayah, petunjuk dan ini dalam rangka syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah dengan kasih sayangnya dengan rahmatnya telah menurunkan kitab yang sangat-sangat sempurna yaitu Al-Quran telah mengutus sebaik-baik Rasul yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fatadabbaru maka pelajarilah. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan seluruh kaum muslimin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد كم مسلمين سدان جمعت ينكم هرمتي معنى تدبر سترى شرعي dikatakan oleh Syekh محمد بن عمر بزمون حفظه الله تعالى wa tadabbur secara syar'i adalah al-istifadah min dhalika fi imanil abdi wa zuhuri atharih fi jawarihi wa tadabbur adalah mengambil faedah-faedah dari ayat yang dibaca sehingga bertambah keimanan seorang hamba dan muncul athar-athar pengaruh-pengaruhnya pada dirinya dan pada anggota badannya. Itu makna tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an tidaklah mereka tidakkah mereka bertadabbur terhadap Al-Qur'an? Artinya tidakkah mereka mengambil faedah-faedah dari ayat Al-Qur'an? Sehingga iman bertambah, sehingga pengaruh-pengaruh Al-Quran ada pada dirinya pada anggota badannya, pada matanya, pada kakinya, pada tangannya, pada tutur katanya, pada akhlak dan perangainya, pada akidahnya, pada ibadahnya. Kalau tampak pengaruh-pengaruhnya pada semua itu berarti dia bertadabbur. Kalau tidak berarti dia ber, tidak bertadabbur. Dan itu yang Allah katakan dan pertanyakan, apakah telah terkunci hatinya? Apakah telah tertutup hatinya? Am ala qulubin akhfaluha? Khanifdina azakumullah. Qad anis salaf. Telah banyak riwayat-riwayat dari salaf. Dzam man yaqra al-Qur'an wa la yatafahhamuhu telah banyak riwayat dari salaf cercaan terhadap orang yang baca Quran tetapi tidak mau memahaminya. Wala ya'lam ma fihi tidak mengetahui apa yang ada di dalamnya dan tidak mau mengamalkan dengannya. Imam Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya dari Abi Bakar Al-Anbari dengan sanadnya dari Ziyad ibn Mikhraq dia berkata, Qala Abdullah ibn Mas'ud. Menukil dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, "Inna sa'uba 'alaina hifdhu al Qur'an wa sahula 'alaina al-'amal bihi wa inna man ba'dana yashul 'alaihim al Qur'an wa yas'ub 'alaihim al-'amal bihi." Kami dulu sulit menghafal lafat-lafat Al-Quran, tetapi mudah bagi kami mengamalkan pengamalan-pengamalan Al-Quran. Sedangkan nanti setelah masa ini akan datang masa di mana manusia mudah menghafal Al-Quran, tetapi sulit untuk mengamalkan. Kata Ibnu Mas'ud bahwa kami ada orang-orang yang kesulitan membaca atau menghafal Al-Quran tapi kami dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan Al-Quran. Sedangkan nanti di masa-masa mendatang akan muncul orang yang dimudahkan menghafal Al-Quran. Tetapi mereka sulit untuk mengamalkan Al-Quran. Mereka hafal tapi mereka tidak memahami. Mereka hafal tapi mereka tidak mengamalkan. Demikian pula Qurtubi membawakan sanadnya kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, "Kana al-fadl min ashabi Rasulillah fi sadri hadhihi ummah la yafad min al quran illa surah aw nahwaha." Wa ruziqul amal bil Qur'an. Bahwasanya keutamaan-keutamaan kami para sahabat-sahabat Rasulullah di antara kami ada yang tidak menghafal kecuali satu surat Al-Qur'an Surat yang panjang. Tetapi kami diberi rizki oleh Allah. Al-amal bil Quran. Itu keutamaan kami. Diberi oleh Allah kemudahan untuk mengamalkan Al-Quran. Wa inna akhir hadhil ummah tetapi nanti akhir umat ini yaqra'un al-Qur'an minhumus sabi wal a'ma wa la yurzaqul al-amal bihi Nanti di akhir zaman mereka dimudahkan menghafal, menghafal, menghafal dari kalangan sabi, anak kecil, orang buta. Wala yurzaqunal amal bihi. Ternyata mereka tidak diberi kemudahan untuk mengamalkannya. Nasallahu salam al-afiyah. Nasallahu hidayah lana walahum wa jami'il muslimin. Khun azza kumullah. Abdullah bin Umar juga berkata, "Laqad ishna dahran tawilan." Kami sudah hidup dengan panjang masa. Wa inna ahaduna wa inna ahadana yu'tal iman qabla al-Qur'an. Dan kami waktu itu diberi keimanan sebelum Al-Qur'an. Fanazala surah ala Muhammad fanata'allam halalaha. Maka ketika turun surat kepada Nabi Muhammad SAW, maka kami pelajari halalnya yang mana, haram yang mana, amiruha wa zajiruha, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang, mana yang seharusnya kami berhenti di sana, mana yang seharusnya kami amalkan. Lihat, diberi iman baru kemudian diberi ayat demi ayat. Maka kami pelajari pada ayat tadi mana yang diperintah, mana yang dilarang, mana yang harus kami kerjakan, mana yang harus kami tinggalkan, mana yang halal, mana yang haram, dipelajari dari Al-Qur'an. Qal kata Ibnu Umar selanjutnya, "Tsumma laqad ra'aitu rijalan." Kemudian kami melihat beberapa orang yu'ta ahaduhumul Qur'an qabla al-iman, diberi Al-Qur'an sebelum keimanan. Al-Qur'an dulu dalam keadaan dia belum masuk iman. Fayaqra ma baina Fatihatil kitab ila khatimatih. Maka dia baca dari mulai Al-Fatihah sampai akhir Al-Qur'an. La yadri ma'amirahu wala zajirahu tidak tahu mana yang diperintah mana yang dilarang mana yang seharusnya dia berhenti di sana mana yang harusnya dia kerjakan kaum muslimin yang saya hormati sehingga jangan ifrat jangan tafrit jangan ekstrim ke kanan jangan ekstrim ke kiri Jangan kemudian melalaikan, mengabaikan kiraatul Quran dengan tajwidnya, dengan tertilnya. Tapi jangan pula sebaliknya, memperhatikan tertilnya dan tajwidnya, tapi tidak memahami tafsirnya. Tafrid wa ifrat. Kalau dibandingkan antara keduanya, tentunya kita akan jawab dengan tegas seperti jawaban Ibnu Umar dan jawaban Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhumah mengamalkan isinya itu lebih penting. Tetapi dua-duanya diperintahkan. Pelajari kedua-duanya. Keraahnya dan tilawahnya dan juga tadabbur apa yang ada di dalamnya sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang ditegur yaumul qiyamah. Bukankah engkau telah membacanya? Kenapa tidak mengerjakan? Nasallahu alaihi wasallam Wa nasallallahu hidayah wa rahmah.